Pembahasan kita pada akhir kajian yang lalu telah selesai hadis ke-297. Malam ini insyaallah taala melanjutkan berikutnya ke 298. Hadis yang dimaksud adalah 329. Setelah kita selesaikan hadis 328 pada kajian dua pekan yang lalu. Berikut hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan salah satu riwayat yang beliau telah dengar beliau telah dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Salah satunya hadis yang bersama kita menceritakan lamma nazalat hadhil tatkala turunnya ayat ini Allah Jalla wa ala berfirman wa anzir berikanlah peringatan asyirah karib kerabat asyirataka karib kerabatmu al-aqrabin yang terdekat tersebut dalam surat Asy-Syu'ara tepatnya ayat ke-214 berdasarkan dari ayat ini tampak jelas perintah Allah Jalla wa kepada beliau rasulnya apa yang Allah perintahkan beliau diperintahkan untuk mendakwahi yang terdekat terlebih dahulu dari karib kerabatnya, dari keluarganya. Maka Allah perintahkan pada awal ayat wa anzir berikanlah peringatan ingatkan mereka dakwahi mereka sebelum kepada yang lainnya. Allah perintahkan beliau untuk mendakwahi setelah beliau diutus sebagai Rasul oleh Allah Jalla wa'ala untuk memulai dari yang terdekat. Maka bisa kita perhatikan pada ayat ini, berikanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatan ashirataka terhadap keluargamu, terhadap karib kerabatmu, al-aqrabin yang paling dekat hubungannya denganmu. Berdasar dari ayat itu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera merespon perintah Allah Jalla Wa Ala, Tidak menunda-nundanya Melainkan beliau setiap datang perintah Allah Jalla wa'ala Maka segera beliau tanggap Beliau respon Beliau jalani setiap apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan Maka dalam ayat ini bentuk perintah dakwah Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka segera Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahi Quraisyan bangsa atau kabilah bangsa Arab asal usul beliau yakni dari bangsa Quraisy. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa atau dari suku Quraisy. Suku yang terpandang bisa dikatakan suku yang termulia dari sekian suku-suku yang ada di kalangan bangsa Arab, Quraisy. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjuk dipilih oleh Allah Jalla wa'ala dari keturunan yang mulia dari bangsa Arab dari keturunan Quraisy yang jalurnya keturunan itu terus ke atas sampai Nabi Ismail alaihissalam Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam maka oleh karenanya millah atau agama Nabi Muhammad SAW mengikuti atau sama dengan millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam.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 Ya Allah berikanlah barakah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau sebagaimana engkau telah berikan berkah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarga beliau. Menunjukkan di sini agama ini al-Islam adalah cikal bakalnya sudah dimulai semenjak perintis ketauhidan yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam kemudian dilanjutkan generasi berikutnya putranya Nabi Ismail alaihi dan seterusnya para nabi dan rasul setelahnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam maka ini suku Quraisy di sini dikatakan da'a. Beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahi Quraisy sebagai perwujudan perintah Allah asyiratakal aqrabin keluargamu yang terdekat hai Muhammad maka segera beliau laksanakan fajtama'u maka ketika itu berkumpullah mereka dari sekian kabilah-kabilah suku Quraisy tadi pada berkumpul ketika beliau seru nah dengan suara yang lantang berkumpullah mereka ijtama'u fa'amma wa khasqa amma itu artinya secara umumnya wa khasqa dan demikian pula secara khususnya amma secara umumnya umum itu dari bahasa Arab. Umum. Amma ya'ummu. Khassa, demikian pula kata khusus juga dari bahasa bahasa Arab. Berkumpullah mereka. Dari sekian lapisan suku Quraisy termasuk yang paling khusus adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Maka silsilah beliau sampailah ke sana. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Wa Quraisy min Ismail wa Ismail min dzurriyyati Ibrahim Maka berkumpullah mereka tadi dengan upaya beliau mengajak mendakwahi mereka. Sebelum mendakwahi tadi maka beliau seru, beliau panggil. Waqala kemudian beliau katakan, Ya Bani Abdis shams ini kabilah-kabilah yang ada. Beliau panggil satu persatu, Ya Bani Abdis shams Ada namanya kabilah Bani Abdi Syams. Demikian nama-nama kabilah yang ada. Kalau dilihat secara arti abdi syams hambanya matahari. Tapi demikianlah yang berlangsung di masa itu. Al-Muhim bahwa ini nama satu kabilah. Kemudian beliau panggil lagi ya Bani Ka'ab bin Lu'ai. Suku yang lain lagi. Kabilah yang lain lagi. Setelah beliau panggil dua kabilah tadi. Maka beliau katakan. Angkidu anfusakum minan nar Angkidu Selamatkan oleh kalian. Anfusakum. Masing-masing diri kalian. Selamatkan dari apa? Minan nar. Dari azabnya Allah. An-nar. Angkidu Beliau sampaikan dalam bentuk perintah. Selamatkan masing-masing diri kalian dari azab Allah yang begitu dahsyatnya. Artinya Kalian berupaya masing-masing individu kalian untuk menyelamatkan dari azab Allah. Kemudian beliau panggil lagi kabilah yang berikutnya ya Bani Murrah bin Ka'ab. Anqidu anfusakum minan nar. Permintaan beliau sama dengan permintaan kepada dua kabilah yang sebelumnya. Selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah Beliau panggil lagi ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan pula diri-diri kalian dari azab Allah. Dari mulai yang sifatnya umum. Kemudian mengerucut lagi. Sampai kemudian yang beliau sebut berikutnya. Ya Bani Hashim. Angkidu anfusakum minan Selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah. Kalian kabilah yang mulia tetapi bukan menjadi jaminan kalian selamat dari azab Allah jika kalian tidak berusaha untuk menyelamatkan menyelamatkannya dari azab yang demikian dahsyatnya. Maka beliau panggil lagi ya Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yakni nama kakeknya. Maka itu menjadi satu kabilah juga. Maka beliau panggil ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan oleh kalian dari azab Allah. Terakhir beliau panggil putri beliau sendiri. Beliau pula tidak bisa menjamin walaupun ada kaitan darah, hubungan darah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, anqidi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu juga dari azab Allah. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'ah. Sungguh aku sama sekali la amlik, aku tidak punya, tidak memiliki Amliku la, eh, la amliku lakum aku tidak memiliki untuk kalian syai'a sedikit pun tidak ada upaya aku untuk bisa melakukan pembelaan pertolongan bagi kalian minallah di sisi Allah Jalla wa ala nanti maka jangan menyandarkan kepadaku ya untuk selamatnya di sisi Allah masing-masing kalian berusaha kalian takwa kalian, iman kepada Allah Jalla wa'ala, untuk dengan itu membentengi diri kalian dari azab Allah. Aku sesungguhnya tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah. Ghaira anna lakum rahiman. Selain kalian adalah memiliki hubungan kekerabatan. Itu saja. Hubungan kalian denganku tidak ada lain karena adanya hubungan kekerabatan. Yang dari sini penulis kitab Riyadhus al Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini kaitannya dengan bab menjaga hubungan silaturahim. Nah, adapun untuk menyelamatkan masing-masing kalian dari azab Allah, aku tidak memiliki wewenang sedikit pun. Selain dari itu kalian memiliki hubungan kekerabatan denganku kata beliau. Sa'abulluha liha. Yang aku akan jaga. Aku akan upayakan menghubungkan dengannya dengan cara melakukan silaturahim. Sa'abulluha bibilaliha Makna sa'abulluha yakni aku akan berusaha untuk menyambungnya bi bilaliha bilal artinya adalah ma yakni air aku akan menyambungnya hubungan kekerabatan tadi bi bilaliha yakni dengan air Maknanya adalah putusnya silaturahim diibaratkan dengan sesuatu yang panas. Yang hanya bisa didinginkan dengan air. Maka putusnya kekeluargaan itu didinginkan dengan silaturahim. Nah, di sini menunjukkan keutamaan silaturahim, upaya untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sekian bentuk dari melakukan silaturahim. Termasuk di sana adalah baik itu dalam bentuk berkunjung atau memberikan hadiah. 6 atau kemudian menanyakan kabarnya dan sebagainya dan sebagainya kembali kepada urf suatu masyarakat bagaimana menjaga hubungan silaturahim selama itu tidak berkentangan dengan syar'i. Selama itu sesuai dengan syariat, maka itu tetap bisa dilangsungkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghaira anna rahima sa'abulluha bibilaliha." Selain kalian memiliki kekerabatan, yang mana aku akan hubungkan dengannya melalui silaturrahim. Berdasarkan dari hadis ini, eh, kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, dengan beliau ajak, beliau seru mereka sebelum beliau dakwahi adalah bagian dari silaturahim. Ya. Ya Abdul Syams, ya Bani Abdul Syams, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, ya Bani Murrah ibn Ka'ab, ya Bani Abd Manaf, ya Bani Hasim, ya Bani Abdul Muttalib. Sampai kemudian putri beliau sendiri, ya Fatimah, Angkidu anfusakum minan nar. Maka upaya seperti ini adalah bagian silaturrahim. Sebaliknya terputusnya silaturrahim adalah suatu kematian. Diibaratkan suatu kematian. Maka supaya bisa hidup, yang mati tadi adalah dengan air. Segala sesuatu itu bisa hidup dengan air. Disebutkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Anbiya tepatnya ayat ke-30 wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in syai'in hayy dan kami telah jadikan kata Allah kullasyai' syai' segala sesuatu tadi hayyin bisa hidup minal ma' salah satu sebabnya adalah melalui air. Waj'alna minal ma'i kullasyai'in syai'in hayyun afala yu'minun apakah mereka tidaklah mau beriman juga mereka telah dibuka akal pikiran mereka oleh Allah Jalla wa'ala bahwa secara akal pun membenarkan bahwa segala sesuatu bisa hidup dengan air yang realita bumi yang tandus pun kering kerontang kemarau panjang, tandus, tidak ada air, maka kemudian jadi hidup disebabkan Allah telah turunkan air berupa hujan di muka buminya. Jadilah hidup. Kemudian di sana berdampak tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan sebagainya. Demikian pula terkait yang abstrak kerenggangan kekeluargaan tadi itu adalah suatu perkara yang diibaratkan panas sehingga bisa diredam atau dimatikan tadi dengan air dengan cara untuk disambung lagi disambung hubungan silaturahim maka kita berusaha untuk mengenali masing-masing diri kita siapa keluarga kita ini Ya, kita ini siapa nama ayah kita, nama ibu kita. Saudara ibu kita itu siapa saja. Saudara bapak kita itu siapa saja. Saudara bapak dan ibu istri itu siapa saja dikenali semua. Nah, sehingga ini keturunannya ini, ini keturunannya ini terus ke atas. Silsilah itu perlu tahu. Sehingga tidak kemudian kata orang Jawa Kabupaten Lombok, Ya. Tidak kenal padahal masih keluarga sendiri, bukan keluarga jauh lagi. Keluarga dekat dia tidak kenal, tidak saling kunjung, tidak satu saling tahu satu dengan lainnya. Maka perlu dikenal ini keluarganya bapak, ini keluarganya ibu. Ya, jika apa namanya eh, lama tidak pernah dikunjungi, coba dikunjungi Kunjung mungkin diantaranya melalui telepon, bertanya keadaannya, tapi satu waktu juga perlu untuk didatangi. Didatangi, ditanya kabarnya, bagaimana keadaannya, nah, dan sebagainya. Tanya kondisinya, jika perlu bantuan mungkin dibantu, dan sebagainya. Sekaligus mengenalkan kepada anak-anak kita, ini keluarganya bapak, ini keluarganya ibu. Untuk semua bisa tahu satu dengan lainnya. Jangan kemudian berpikir nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu sendiri-sendiri. Tidak peduli sudah. Yang penting saya hidup di sini sudah. Yang sana mau tinggal di mana, bagaimana keadaannya tidak mau tahu. Itu keluarga semua. Dijaga, siapa tahu dengan itu tadi sebagai wasilah atau perantara sampainya dakwah kepada mereka sebelum kita mendakwahi yang lainnya. Siapa tahu kita datang kemudian jadi baiknya. Nah, kita bertutur kata yang baik, kemudian tadinya tidak kenal kita jadi kenal. Ya. Tadinya mungkin tahu kita sudah lama sekian tahun ketemu lagi. Kok sudah berubah ini? Tiba-tiba kok dilihat ponakannya ini sudah pakai jenggot. Loh, dulu kok belum pakai seperti ini sepertinya dulu dia uh, berislam seperti layaknya keumuman kok sekarang kemudian seperti ini ingin tahu kemudian tanya kenapa seperti ini dan sebagainya dan sebagainya ya, ini di sana sekian keutamaan ketika kita jalani suatu perintah apalagi di perintah dari Al-Quran demikian pula diperkuat dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih pentingnya menjaga silaturahim. Silaturahim itu kaitannya dengan keluarga. Kalau mau kunjung ke orang yang bukan keluarga kita, itu namanya ziarah. Jadi dibedakan antara ziarah dengan silaturahim. Silaturahim adalah kaitannya lebih spesifik lagi yang ada hubungan karib kerabat. Sedangkan berkunjung kepada muslim satu kepada muslim yang lainnya tidak ada kaitannya dengan keluarga, maka itu namanya ziarah. Berikutnya hadis ke-330. Muallif yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala bawakan hadis melalui jalan sahabat Abu Abdullah. Abu Abdullah ini kunyah. Namanya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma Semoga Allah Jalla wa'ala meridai kepada keduanya. Menunjukkan bahwa Amr sahabah dan Al-As juga sahabah. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya. Sebagaimana pernah disebut bahwa istilah sami'tu itu adalah istilah hadis yang bahasa kita artinya aku telah mendengar. Secara ilmu hadis adalah mendengar secara langsung dari Rasul tanpa perantara pihak ketiga. Artinya langsung dengar langsung. Nah, maka disilakan dalam ilmu hadis Sami'tu, aku telah dengar. Kalau kita baca terjemahnya, aku telah mendengar sepertinya suatu bahasa yang mendengar suatu hal yang biasa. Ya. Tapi dalam ilmu hadis itu mendengar tanpa ada perantara yang lainnya. Berarti apa menunjukkan semakin kuatnya uh, pembuktian apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW tanpa perantara lagi langsung dari yang meriwayatkan. Aku telah dengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jiharan ghaira sirrin. Jihar beliau sampaikan itu dalam keadaan terang-terangan atau dengan suara lantang. Itu jihar. Sehingga disilahkan dalam salat jahar. Salat subuh itu jahar bacaannya karena suaranya dikeraskan. Nah, rokat pertama dan keduanya. Demikian pula maghrib dengan isya, rokat pertama dan keduanya. Demikian pula salat isya, rokat pertama dan keduanya adalah jahar. Itu dari sisi istilah salat. Maka aku telah dengar Rasulullah SAW sampaikan itu dengan suara lantang, ghairu sirrin. Bukan dalam keadaan pelan-pelan. Bukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Atau bukan dalam keadaan tidak terdengar yang lain. Tapi jelas. Apa yang beliau sampaikan? Dengan suara lantang tadi, Inna ala bani fulan laisu bi awliyai. Sungguh kata Nabi. Ala bani fulan. Ala artinya keluarga. Seperti Ali Imran. Keluarga Imran. Ya. Surat Surah Al-Baqarah Ali Imran. Al itu artinya keluarga sebagaimana pula Al Saud ya Salman bin Abdul Aziz Al Saud nah raja yang sekarang ada di pulau ini nam adalah keturunan dari keluarga Al Saud yang mana Al Saud adalah cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang diawali atau dirintis oleh Abdul Aziz, ayah dari Raja Saudi sekarang Salman, demikian pula ayah dari Abdullah, raja yang sebelumnya, ayah sebelumnya, raja sebelumnya lagi Fahad, semuanya adalah bin Abdul Aziz. Nah, maka semua tadi Al-Su'ud. Termasuk dijadikanlah nama negaranya Su'udiyah. jadi kata Su'ud, Al-Su'ud. Ini tinjauan dari sisi kata ala, yakni keluarga. Kata beliau, inna ala bani fulan, sungguh keluarga bani fulan. Fulan di sini bukan nama bani tadi, bukan nama kabilah, tapi dia si Anu dalam bahasa kita. Nah, fulan. Eh, sesungguhnya keluarga Bani Fulan laisu bi auliai bukanlah dari waliku. Aulia jamak dari kata wali. Kata Nabi, mereka itu bukan dari waliku. Innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Hanyalah innama diartikan dengan sesungguhnya atau lebih spesifik lagi bahwa innama adalah hanyalah innama waliyullah wa salihul mu'minin sesungguhnya atau hanyalah keluarganya Bani Ful sesungguhnya waliku itu kata Nabi adalah Allah dan orang-orang yang orang-orang mukmin yang saleh Sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah walinya Allah. Setiap orang yang beriman adalah walinya Allah. Maka tentu wali yang teratas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelahnya adalah orang-orang mukmin yang saleh. Mereka adalah wali wali orang-orang yang beriman yang kita diharuskan untuk meletakkan loyalitas kepada mereka. Setelah beliau tunjukkan peniadaan adanya Bani Fulan bukanlah waliku, maka beliau kemudian tegaskan bahwa waliku semata-mata adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Maka beliau katakan walakin lahum rahimun akan tetapi buat mereka itu ada hubungan kekerabatan. Maka diterangkan yang bukan walinya beliau adalah orang-orang yang kafir. Ada dari kabilah ya yang belum masuk Islam. Maka mereka dalam keadaan kafir. Maka itu bukanlah walinya beliau. Ya, walinya beliau adalah selama mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dalam kondisi kafir tetapi masih ada hubungan kekerabatan. Luha bibilaliha sebagaimana lafaz hadis yang sebelumnya. Aku akan menyambungnya bibilaliha bilal artinya air. Aku akan menyambungnya silaturahim tadi untuk semakin merekatkan dan mendinginkan ya hubungan sesama karib kerabat. Berdasarkan dari riwayat ini berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menunjukkan bahwa kerabat memiliki hak untuk disambung dengan mereka sekalipun dia adalah orang kafir. Sampai di situ terkait menjaga hubungan silaturahim keluarga yang kafir pun boleh untuk disambung. Bahkan di sini diperintah ta'abulluha bibilaliha. Aku akan sambung hubungan kekerabatan tadi. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah memiliki hak menguasai. Maka tidak perlu untuk menolong dan melakukan pembelaan kepada mereka karena padanya kebatilan. Karena sudah berbeda prinsip, berbeda akidah. Mereka adalah kufar, dan kita adalah muslimin. Nah, maka tidak boleh mereka mereka dibantu dari sisi amalia-amalia yang terkait dengan keagamaan mereka sama sekali tidak boleh dibantu, didukung, apalagi karena itu adalah kebatilan. Mereka mengadakan upacara keagamaannya, maka tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Nah, bagaimana kita mau menjaga hubungan silaturahim dengan dengan mereka? Ya lakukan di waktu yang lain bukan di waktu-waktu yang terkait dengan ritual mereka termasuk amalan nyepi nah maka tidak boleh kita untuk ikut andil dengan mereka ketika memiliki kekeluargaan yang dari mereka masih ada yang kufar apalagi sampai memberikan bantuan material dan sebagainya dan sebagainya maka disinilah kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, Bani Fulan tadi laisu bi awliya'i. bukanlah waliku. Kenapa? Karena mereka adalah kufar. Tetapi kata Nabi, lahum rahimun. Mereka masih perlu untuk dijalin silaturrahim. Yang siapa tahu tentunya hikmah di balik ini semua adalah dengan itu mereka tertarik kepada Islam, kemudian mereka kemudian uh, mau tunduk hatinya untuk menerima Islam melalui hubungan uh, dia kepada keluarga yang masih dalam keadaan kafir. Hadis yang bersama kita dalam muttafaqun alaihi adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang sama. Nampaknya dua hadis ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini Sebelum kita akhiri kita baca bersama dua hadis tersebut.